dari para ahlul ilmi atau dari orang-orang yang amanah dari para ulama mereka dan apabila mereka mengambil ilmu itu dari orang-orang yang menyimpang orang-orang yang tersesatkan jalannya ataupun ahlul bidai wal ahwa maka niscaya mereka hancur binasa dan dalam makna sigharihim mereka mengambil dari ketika mendapatkan di sisinya ulama yang besar tapi malah memilih yang lebih kecil dari sisi ilmu, pengetahuan dan seterusnya dengan keterangan kita yang awal tadi dari majelis yang awal maka tentunya mereka akan celaka. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapatkan keterangannya di sini tadi barusan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu juga cukup jelas memberikan keterangan kepada kita bagaimana keberadaan kibar ulama. Bagaimana menggambarkan butuhnya umat terhadap kibar ulama. Dan kalimat kibar tentunya seperti apa yang telah kita terangkan juga tadi, bukan semata-mata terikat dengan organisasi kibar kalaupun memang itu dari kalangan kibar dan bukan dia dalam satu lembaga khusus kalaupun lembaga itu di dalamnya orang-orang yang kibar dari ilmu sin tapi kibar dengan mana atau dengan maksud yang lebih luas yakni kibar dalam masalah ilmu, ah, masalah umur, masalah ilmu, masalah tajrubah, pengalaman dalam dakwah, terdepannya dia di dalam dakwah atau orang yang pertama kali dari selainnya di dalam berdakwah dan orang yang memiliki pemahaman yang mendalam terhadap Islam dengan usia dan keilmuannya Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini membuat dan menambah kepada kita penekanan kalau kita ingin baik, kalau kita ingin selalu mendapatkan kebaikan, dan dalam riwayat Rasulullah barokah. Barokah itu kebaikan. Barokah itu yang menyebabkan datangnya rahman Allah Subhanahu wa taala. Kita seharusnya mengetahui mencari pengetahuan agama mendahulukan mereka yang kibar Tapi kalau kita mencari yang selainnya, itu tanda bahwa kita tidak menginginkan kebaikan. Di depan kita ada kibar, ada dari kalangan sigar, Kalau kita mau baik, kita mengambil keterangan dari kibar. Tapi kalau kita mengambil dari segar, berarti kita tidak menginginkan kebaikan dengan meninggalkan kibar. Wallahu a'lam bisawak Dan apa yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud tentunya di sini bimbingan kepada umat ini agar senantiasa selalu berjalan bersama pemuka ulama mereka Jangan selalu menyelisihi dan jangan mencari dari keterangan dari selain mereka. Di mana mereka masih ada, masih hidup. Di mana mereka masih ada di tengah-tengah kita, maka kita bersungguh-sungguh mencari dari mereka. Dan Alhamdulillah Berkaitan dengan keadaan kita kaum muslimin Di Indonesia ini Kita mendapatkan dakwah yang hak dakwah yang membimbing kita kepada manhaj yang hak manhaj ahlus sunnah wal jamaah itu tidak lepas dari bimbingan mereka kibar ulama tentunya bifadlillah subhanahu wa taala awalan dengan keutamaan Allah subhanahu wa taala yang pertama kali tentunya thumma bifadli ilmi wa irsyad mereka ulama umat ini kibar ulama umat ini. Sampai-sampai di antara kita mungkin sebelumnya belum mendapatkan keterangan yang benar, keterangan yang detil tentang agama Allah sebelumnya lantas kemudian kita mendapatkan keterangan agama Allah dengan baik dan benar itu tidak lepas dari bimbingan mereka para ulama tersebut bifadlillah dengan keutamaan Allah thumma bifadli kemudian keutamaannya mereka para ulama tersebut kita dibimbing kita diarahkan, kita ditunjukkan kepada apa yang benar, apa yang bermaslahat. Diingatkan terhadap apa yang salah, apa yang mungkar, apa yang menyelisihi sunnah, apa yang menyelisihi manhat yang benar. Alhamdulillah dengan bimbingan mereka dan karenanya kita mendapatkan kebaikan tersebut. Karenanya kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan mereka. Tentunya kebaikan yang dimaksud di sini walhamdulillah kita mengerti agama Allah dengan baik dan benar. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah dan secara khusus ulama kibar yang tidak lepas dan tidak melepaskan tanggungjawabnya terhadap kaum muslimin di Indonesia ini di negeri kita ini salah seorang darinya kibar ulama di zaman ini Al-Syeikh Al-Imam Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala Wa ra'ahu wa matta'anallahu bihayatih beliau rahimah ah, beliau hafizahullah taala sengaja kita jadikan prioritas yang utama di majlis ini berkaitan dengan pembahasan dan pengkajian kitab kibar keberkahan bersama pemuka para ulama dengan hadis Rasulullah yang telah kita dengarkan karena sebahagian kita tidak mengenali dan tidak memahami kiprah dan tidak mengetahui sumbangsi khidmah yang banyak terhadap dakwah hak dakwah ahli sunnah wal jamaah dengan manhat yang benar manhat as-salafus saleh di negeri kita ini Bahkan ada di antara kita yang merasa asing ketika disebutkan nama tersebut. Sehingga perlu bagi kita untuk sekedar menyinggung dan menerangkan beberapa keutamaan, beberapa bentuk tanggung jawab dan bentuk bimbingan kepada kaum muslimin secara khusus di negeri kita yang tercinta ini. Saudaraku sekalian hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 20 tahun yang lalu ketika dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah dakwah salafiyah di negeri kita dikumandangkan dan para pemuda para kaum para pemuda kaum muslimin mereka kemudian menerima dakwah ini pada saat itu terdengarlah nama seorang alim ulama yang berkepanjangan tangan dalam mana mau mengetahui, mau memberikan bimbingan, mau mengarahkan terhadap Jawa, putra-putri kaum muslimin di negeri ini dari negerinya di tempat beliau tinggal di Madinah an Sehingga beliau Habibahullah taala sudah mulai kita kenal semenjak 20 tahun yang lalu kita katakan sebagian besar kita sebagian besar kita Dan pada waktu itu tidak sedikit fitnah yang muncul, tidak sedikit musibah yang mendatangi. Dan kita minta bimbingan di antara mereka para ulama adalah beliau dan beliau kita dapatkan orang yang paling terdepan di front terdepan Semisal ketika terjadi fitnah Hizbiah yang disebut dengan Sururia, maka sungguh orang-orang yang mengaku bermanhat salaf bermanhat ahli sunnah wal jamaah terkhususkan di negeri kita ini itu bingung sebahagian besarnya kecuali mereka yang mendapatkan keterangan yang benar sebelumnya dan tentunya yang hidayah dan bimbingan taufik dari Allah bingung dan tidak mengerti atau bahkan memang tidak mau mengetahui sama sekali tentang apa itu hizbiyah sururiyah sehingga menyebabkan dia terjatuh di dalam fitnah tersebut. Wa ya subhanallah, alim Rabbani ini, kibar ini, memberikan keterangan, bimbingan, arahan. Sehingga kita mendapatkan bimbingan yang menyelamatkan kita. Yang mau selamat, selamat. Yang tidak selamat, tidak selamat. Mungkin di antara kita ada yang belum ada pada waktu itu. Paling tidak 15 tahun yang lalu kita juga belum ada. Apalagi sebelumnya belum ada bukan belum terlahirkan ke dunia ini tapi belum ada kita belum mengenal dakwah yang hak dakwah atau manhaj ahli sunnah wal jamaah Naam Karenanya ini sebagai bentuk pengetahuan bagi kita semua bahwa beliau mendahului kita walaupun beliau bukan orang Indonesia walaupun beliau bukan penduduk atau berkewarganegaraan Indonesia karena beliau adalah seorang alim ulama kibar di negerinya di Saudi Al-Arabia, di Mamlakah Al-Arabia dan waktu itu berdomisili di Madinah An-Nabawi di kota Madinah. Kemudian fitnah semakin bertambah dan bertambah Semuanya tidak lepas dari bimbingan beliau, dari arahan beliau. Karena alhamdulillah ahlu sunnah wal jamaah di negeri ini ikhtina dan sangat bersandar dan berpegang sepenuhnya dengan apa yang beliau bimbingkan. Dan tentunya bimbingan beliau adalah bimbingan yang didapatkan dari bimbingan as-salafus salih yaitu dengan dalil kitab dengan dalil as-sunnah sesuai dengan yang dijalani oleh salaful ummah kalau kita yang mengatakan demikian mungkin kita akan mengatakan siapa kita Tapi yang mengatakan demikian bimbingan beliau benar, tepat. Apa yang beliau arahkan sesuai dengan kitab dan sunnah adalah juga dari kalangan kibar ulama umat di zamannya. Dari guru dan dari teman-temannya. Dari kalangan ulama kibar. Sehingga um, alhamdulillah kita merasa puas, merasa nyaman. Setiap datang masalah yang membingungkan dan perlu ditanyakan kita tanyakan kepada beliau. Bukan mengkultuskan dan bukan membatasi. Tapi kita dapati beliau yang paling tepat bereaksi dan bertanggung jawab memberikan bimbingan arahan. Kalaupun kita dapati ulama yang lain juga memberikan bimbingan dan arahan. Tapi beliau orang yang paling terdepan sehingga kita katakan di front terdepan. Ternyata bukan cuma negeri kita, tapi semua negeri-negeri kaum muslimin. Kalau negeri kita mungkin kita katakan, Masya Allah waktunya diserahkan kepada... Tapi ini kepada seluruh negeri-negeri kaum muslimin. di, di dalam negeri dan di luar negeri beliau. Di Jaziratul Arab, di Afrika, di Eropa, di Amerika, di Asia, termasuk negeri kita ini. Demikian beliau. Hafizahullah taala wa ra'ahu. Fitnah datang melanda. Kalau seandainya kita lepas dari bimbingan ulama, kita juga akan masuk ke dalam fitnah tersebut. Kalau bukan karena keutamaan Allah dan bim, kemudian bimbingan mereka para ulama, kita masuk ke dalam fitnah tersebut. Wal billah. Wal billah. Ketika kita dengar saudara-saudara kita atau sebelumnya adanya keributan dengan pemerintah pada waktu itu di negeri kita, kita bertanya kepada beliau. Di zaman moneter ekonomi, di zaman terjadi banyak kerusuhan di negeri kita, lantas kemudian masuk zaman reformasi, Lantas kemudian terjadi penganiayaan, penindasan terhadap saudara-saudara kaum muslimin di Maluku, Ambon, dan seterusnya berjalan, seterusnya tidak lepas dari bimbingan dan arahan beliau. Kemudian berjalan dakwah tahun ke tahun sampai hari ini kita dapatkan daurah nasional yang ditegakkan, diadakan oleh Salafin dari tahun ke tahun tidak lepas dari bimbingan beliau. Bahkan boleh kita katakan, hampir rata-rata para ulama yang kita undang itu dengan meminta pandangan beliau sehingga Beliau paham terhadap dakwah kita di Indonesia ini. Mengerti tentang seluk-beluk dakwah kita di Indonesia ini. Dan terlebih lagi, juga di negeri ini murid-murid beliau berdakwah, berdakwah ilallah. Di antara asatid yang kalian dengar, yang dengarkan pengajiannya dan kalian telah mendengarkan ceramahnya, mereka adalah dari diantaranya dari murid Asyik Rabi المجاهد اللامة حفظه الله تعالى. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga keadaan beliau tidak tersembunyikan dan tidak tersamarkan di sisi kita. Karenanya ketika Beliau memberikan fatwa. Beliau memberikan arahan kepada kaum muslimin bukan pertama kali dan bukan muncul awal kali fatwa tersebut tapi sudah sederetan fatwa, sudah sederetan bimbingan dan arahan sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Karena itu, suatu hal yang sangat wajar, suatu hal yang sangat wajar, terbimbing oleh agama Allah, oleh manhat yang lurus, kita bertanya kepada beliau tentang masail perkara-perkara agama, dakwiyah, yang terkhususkan terjadi di negeri kita tanpa melupakan dan tanpa menyepelekan dan tanpa melecehkan dan tanpa meremehkan para ulama yang lain. Kita juga bertanya tapi kita mengedepankan beliau dengan pengetahuan yang mendalam terhadap dakwah kita di negeri ini. Al-Kibar pengetahuannya lebih mendalam, pengalamannya lebih banyak. Ada mungkin satu sama umurnya, sama ilmunya, tapi dia tidak lebih mengetahui terhadap satu keadaan ini daripada yang satu, maka yang satunya ini dikatakan kibar dalam masalah ini dari yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengan banyak masalah yang terjadi mendapatkan benarnya bimbingan beliau benarnya arahan beliau terhadap dakwah kita yang hak ini dan kita harus meyakini dan kita harus mempunyai keyakinan bahwa dakwah ini yang kita jalani adalah dakwah yang hak. Jangan kita ragu dan bimbang. Kita mendapatkan kebenaran dari apa bimbingan dan fatwa beliau. Karenanya tidak pantas sebagai seorang salafi sebagai seorang yang mengatakan bermanhat salafi, bermanhat ahlus sunnah wal jamaah, lantas melecehkan dan meremehkan beliau, ataupun tidak dan enggan untuk memperhatikan apa yang beliau bimbingkan yang kalaupun kita katakan Beliau bukan nabi, bukan seorang yang maksum. Bukan nabi, bukan seorang yang maksum. Beliau adalah manusia biasa. Tapi walhamdulillah bimbingannya dibenarkan dan diakui oleh para ulama sejamannya yang juga sama-sama besarnya bersamanya Mungkin muncul di, di kalangan kita pernyataan seperti itu. Beliau kan tidak masuk beliau kan tidak apa? Tidak masuk tidak lama memiliki sifat maksum sehingga benar terus pastikan ada salahnya ini sebetulnya kalimat yang melecehkan dan meremehkan kalaupun diinginkan kalimatnya benar kalimatul haq urida bihil batil kita semua memang manusia, tidak ada yang terlepas dari sifat kemanusiaan. Bisa benar, bisa salah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya melihat itu kebenaran dan melihat itu kesalahan dengan bimbingan ilmu, bukan bimbingan hawa nafsu. Dan melihat itu benar dengan bimbingan ilmu dan tentunya dengan pembenaran as-siddiqina hina yang hidup di permukaan bumi sekarang ini. Kalau itu salah dan itu tidak benar niscaya mereka para ulama mereka adalah Suhada Allah al ard mereka itu adalah para saksi Allah di permukaan bumi ini dan mereka itu adalah tentara-tentara Allah yang akan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu salah. Tapi mereka karena tidak mendapatkan kesalahan malahan memberikan dukungan dan memberikan kalimat syukur terhadap bimbingan tersebut. Sampai-sampai ketika kita bertanya kepada alim, mereka mengisarokan kabakum asyik. كفاكم الشيخ الشيخ Rabi الله تعالى dicukupkan dengan keadaan beliau dari oleh ulama tersebut Oh ya subhanallah Tentunya mencukupi kamu Syekh Robi dengan apa yang beliau katakan Dihubungkan dengan adillah tepat, cocok, sesuai Cukup bagimu Syekh Robi Bukan cukup bagi Syekh Robi dengan hawa nafsu, bukan. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Sehingga terlepas daripada pemerhatian beliau terhadap dakwah di sini, Terhadap segala masalah-masalah yang terjadi dari fitnah hari ini kita dapati pembenaran saudara-saudaranya dari kalangan ulama kibar. Dan kita dapati mereka para ulama tersebut memberikan bentuk rekomendasi dan juga tentunya berpegang dan menjadikan pegangan apa yang datang dari tulisan dan bentuk fatwa beliau kibar ulama di zaman ini Asyik Saleh Luhaidan juga dari ulama di negeri Saudi dikatakan kibar beliau dulunya adalah ketua mahkamah syariah hakim agung di negara Saudi Arabia Karena di sana tidak ada mahkamah seperti kita di sini. Ada pengadilan negara, ada pengadilan agama, tapi di sana ada cuma satu ada cuma satu hanya pengadilan. Apa itu? Pengadilan Mahkamah asyariah. syariah Dan pimpinan tertingginya itu hakim agungnya sempat dipegang dan diberikan amanah kepada beliau As-Syekh Shalal Wahidan Ditanyakan tentang dari toko yang menyimpang si bulan kata beliau Habibullah taala cukup bagi kalian apa yang ditulis oleh al-allamatu asy-syekh ad-doktor Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali. Luar biasa. Ini hakim agungnya Ikhwan. Dan hakim agung di negeri tersebut bukan karena jabatan kepemerintahan atau kepegawaian seperti di negeri kita ini. Tidak. Di sana yang menepati posisi-posisi seperti, seperti itu adalah ulama yang besar. Kalaupun mereka tidak punya titel. Kalaupun mereka tidak punya titel, mereka menduduki tempat-tempat tinggi di negara tersebut dengan agama, dengan ilmu agama dan ketakwaan yang dilihat padanya. Dia mengatakan demi itu bagi Syekh Robi. Beliau membicarakan seseorang dengan ilmu. Dan tidak ada yang menyimpang dari pembicaraannya. Luar biasa. Tapi coba kita hubungkan dengan orang-orang atau keadaan kita di negeri kita ini. Di zaman yang semakin banyak fitnah dan banyak kerancuan dan keterkaburan terhadap agama kita dapatkan di negeri ini. Ada di antara saudara-saudara kita yang mengatakan, kan banyak Syekh Kibar bukan hanya Syekh Romi. Kenapa mesti kepada beliau saja? Kenapa tidak kepada yang lainnya? Beliau kan manusia biasa. Bisa saja benar, bisa saja salah. Dan seterusnya. Kalimat yang menghakimi Syekh Rabi. Coba bandingkan dengan ngomongannya siapa? Tadi, Syekh Saleh Luhaidan yang masih hidup. Berbeda dengan perbedaan yang luar biasa. Makanya benar kalau dikatakan rahimullah imra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Orang-orang yang ngomong seperti tadi tidak mengerti kadar dirinya. Dia sekedar mengukur kesalahan ataupun apa yang datang dari kesalahan di luar matanya Sementara apa yang ada pada dirinya dari kesalahan dia tidak mengukurnya. Itu pun kalau benar timbangan mengukur kesalahan ada padanya. Ternyata tidak mempunyai timbangan. Kenapa dikatakan tidak mempunyai timbangan? Tidak memiliki ilmu. Bagaimana mau menimbang dia tidak memiliki ilmu? Fakidus syai' la Orang yang tidak memiliki ilmu bagaimana bisa memberikan? Saya tidak punya uang. Saya memberikan kamu uang bagaimana kira-kira? Saya kasih kamu nanti uangnya. Iya, mana duitnya? Ya saya tidak punya. Nah katanya kamu kasih saya uang. Iya, saya kasih kamu uang, tapi saya tidak punya uang. Orang yang tidak memiliki ilmu, bagaimana memberikan ilmu? Makanya kita dengan yang seperti ini dan yang sejenisnya kalau kita mau baik, kita mendahulukan apa yang datang dari kibar tersebut. fatawa ulama tersebut, bimbingan ulama tersebut, orang-orang yang seperti ini tinggalkan. Kalau kita ingin selamat, ingin kebaikan yang dikatakan tadi, la yazalun nas ala khairin dan seterusnya dari omongan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah sehingga bimbingan dan arahan beliau bagi kita salafin ahli sunnah wal jamaah betul-betul memandangnya sebagai bentuk bimbingan lillahi wabillahi bentuk bimbingan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada saudaranya kaum muslimin tidak ada yang kita tidak ada yang Syekh Robi mendapatkannya dari kita. Apa yang didapatkan dari kita kaum muslimin Indonesia? Apa kira-kira yang dia dapatkan? Kita pernah menggaji beliau? Tidak pernah kita menggaji beliau. Kita pernah mendudukkan beliau sebagai pemimpin di negeri ini sehingga kita memberi menyerahkan urusan-urusan kita kepada beliau dari urusan dunia dan yang lainnya. Tidak, beliau tidak mendapatkan itu dari kita semua. Beliau tidak mendapatkan apa-apa dari kita. Bahkan beliau kita capekkan, kita lelahkan, kita letihkan dengan urusan-urusan kita untuk meminta jalan keluar kepada beliau. Kita yang diuntungkan, bukan beliau. Beliau menjalankan itu semua dalam rangka tanggung jawab terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seharusnya kita bersyukur melihat keterangan-keterangan beliau adalah keterangan yang membimbing kepada kita semua Adapun yang lainnya, kalau itu dari alim ulama, kita hargai, kita hormati, tapi bukan berarti tapi bukan berarti kita tabrakan ketika apa yang datang dari bimbingan tersebut berlawanan. Tapi kita timbang dengan dalil dan bimbingan ulama yang lain. Dan walhamdulillah tidak didapatkan mereka berbuat seperti itu. Terkhususkan kepada senior mereka, kibar mereka ini. Asyik Robi Habibullah Ta'ala. Tidak didapatkan mereka demikian. Ada penukilan-penukilan yang terkadang kita dengarkan berseberangan, melawan dan membantah itu nukilan-nukilan yang tidak benar disertai fitnah. Nukilan yang tidak benar dan diinginkan dengannya fitnah. Seperti kita ketahui sekarang keluar fatwa beliau dikatakan ada di sana yang mengatakan demikian dari ulama ini, ada yang mengatakan demikian dari ulama ini. Ketika dikatakan kepada ulama tersebut, benar demikian, demikian, demikian. Ulama tersebut tidak ridho dan cepat-cepat mengatakan saya tidak ridho untuk disebarkan perkataan saya. di bawah untuk menghadapkan perkataannya Syekh Robi Lihat. Bahkan tokoh yang dituakan dari kalangan ulama pula di negeri Yaman di hari ini. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Al-Wutabi. Ketika mendapatkan bimbingan dari Syekh Rabi. Beliau pun dengan segera dan serta-merta mengatakan. Iya kami mengikuti bimbinganmu ya Syekh. Ini syekh yang sudah kibar, fisin. Umurnya juga tua. Dapatkan bimbingan dari Syekh Robi. Beliau mengatakan, Absyir, kami menerima bimbinganmu. Sampaikan ke Syekh Robi atau kami menyampaikan kepada Syekh Robi. Naam, kalimat tentu saja kami akan menerima bimbinganmu dan tidak akan menyelisihi. Ini orang yang kabir fisinni tua dalam sisi umur dan ilmu dari ulama Yaman. Ulama senior bahkan di negeri Yaman. Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga wahai kita ahli sunnah wal jamaah. Walhamdulillah kita cukup dengan manhaj kita. Kita cukup dengan manhaj dan bimbingan dari para ulama kita. Kita jangan mengambil dari orang-orang yang tidak mengerti manhaj dan tidak mengerti ilmu atau kita jangan mengambil dari orang-orang yang ingin menjadikan dakwah ini sebagai permainan, menjadikan dakwah ini sebagai bentuk maksud dan tujuan tertentu. Kita berpegang kepada mereka para ulama umat ini. Kenyataan yang kita dapatkan sebagian saudara-saudara kita karena tidak berpegang dengan bimbingan yang seperti ini, berpegang dengan arahan yang seperti ini, dan tidak mengetahui, dan pura-pura tidak mau mengetahui, akhirnya mereka celaka, tersesatkan, dan tertimpangkan jalannya. Wallahul musta'an. Perlu kita ketahui di antara saudara-saudara kita yang kita ketahui keadaannya demikian hari ini. Mereka ternyata dulu juga tidak lepas dari orang-orang yang mengumandangkan berpegang dengan perkataan siapa? Ulama dengan kibar ulama. Dan bahkan dengan fatwa kibar ulama. Ka'amsal asyih Rabi sangat berpegang teguh dan yakin bahwa ini yang benar. Tapi subhanallah karena hawa nafsu. Karena suatu fitnah dan urusan yang lain dari dunia dari keinginan yang lain dari selain agama Allah dia pun kalaupun tidak mengatakan dengan jelas-jelas meragukan tapi memberikan subhat memberikan pengkaburan terhadap apa yang datang dari fatwa bimbingan alimuna ini wallahu a'lam bisawab ulama kita ini demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah kalau kita mau kebaikan kita berpegang bersama mereka kita berpegang bersama mereka para ulama kibar umat ini sebagaimana yang dibimbing oleh Nabi dan telah kita sebutkan آثار Abdullah ibn Masud tadi. Kita tidak ingin orang yang berjalan kemudian hilang dalam perjalanannya. Telah banyak saudara-saudara kita yang dulunya kita kenal berada di dalam jalan manhaj yang hak ternyata kemudian hilang, lenyap Kenapa hilang dan lenyap? Inti masalahnya apa yang kita telah sampaikan tadi, tidak percaya lagi kepada ulama umat. Tidak percaya lagi kepada kibar ulama. Sampai ada yang berkata di antara mereka, kalau itu datang dari ulama, apakah ah, ketika ditanya, kalau itu datang dari ulama, apakah kamu mau menerima? Dia terdiam. Dan lantas dia mengatakan, kalau itu datang dari um-, ulama, ya saya lihat dulu perkataan ulama tersebut. Kayak-kayaknya dia adalah ahli orang yang mempunyai barometer untuk mengukur. Padahal siapa kamu ya miskin? Siapa kamu? Dengan apa yang dikatakan oleh ulama? Akhirnya orang ini mana? Hilang. Hilang. Bukan hilang kelelep air, Bukan hilang masuk ke hutan hilang, itu masih mending hilangnya. Hilangnya apa bisa dikatakan syahid min suhada, Ya kan tenggelam air syahid min suhada, Ini hilang kemana? Hilang ke dalam jurang pembakaran hilang manhatnya, hilang prinsipnya, wallahu musta'an. Banyak yang berjatuhan, banyak yang berguguran. Inti masalahnya diantaranya ini tadi. Melecehkan dan tidak mau mengindahkan nasihat para ulama. Sehingga kita katakan ini manhat kita. Manhat kita, prinsip kita. Kita Yakin sepenuhnya, kita menerima sepenuhnya dengan prinsip ini. Kita jangan melecehkan, jangan meremehkan prinsip ini. Dan kita jangan mengedepankan hawa nafsu kita. Kalau yang hilang dan berguguran itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai ilmu, itu masih mending karena memang dia dasar tidak memiliki ilmu tapi yang hilang dan lenyap ini orang yang tadinya kita katakan dia dai dai dai tentunya dijadikan ustadz atau uh, dijadikan eh, guru karena ada ilmunya atau karena tidak ada ilmunya ada ilmunya masa guru tidak ada ilmunya ada ilmunya tapi ilmunya tidak membimbing dia ke arah yang benar. Hilang. Tidak sekedar dai. Tingkatannya kalau dikatakan gurunya guru. Dalam bahasa kita syekh. Gurunya guru itu syekh. Juga hilang. Karena menyelisih manhaj ini. Dinasihati alim, dinasihati jangan begini. Ya, kamu bisa kamu bisa memberikan masukan, saya juga bisa memberikan masukan. Antar rijal anak rijal. Antum rijal wa nur rijal katanya kamu bisa beristiad, saya juga bisa beristiad. Luar biasa. Hilang orang ini. Dan kita boleh mengambil contoh orang-orang yang menyelisih Ahlu sunnah dan mengaku Ahlu sunnah di negeri kita ini juga karena melecehkan fatwanya alim. Kalau kita menengok sejarah kembali dakwah salafiyah di negeri kita ini maka orang-orang yang bersama Hizbiyun sekarang ini dan mereka notabene Hizbiyun yang dulunya juga mengatakan apa? mereka salafi itu karena melemehkan, melecehkan apa yang diberikan bimbingan oleh para ulama. Di Saudi itu banyak orang-orang seperti Syekh Robi, dokter-dokter. Tidak usah di Saudi, kalau masalah dokter di Indonesia banyak. Ada dokter hewan, ada dokter macam-macam dokter. Tidak usah di Saudi. Kita bukan mempermasalahkan doktornya ya bulan. Dinuh, agamanya, prinsipnya. Kalau doktor tapi tidak punya prinsip, tidak punya agama. Nah profesor doktor, Masya Allah dalam bidang agama. Pagi hari ahad, pakai baju yukensi, pakai celana kolor, lari-lari pagi. Profesor doktor dalam bidang agama ilmu hadis orang ngelus sudah dada kalau in, naam ini profesor doktor bidang agama kemahaza bagaimana yang tidak naam bagaimana nantinya yang yang lainnya melihat keadaannya seperti ini mengerti agama itu pakaiannya santun mempunyai sikap naam yang berwibawa seperti ini modelnya ahli agama, profesor. Kita tidak mempermasalahkan profesornya, kita mempermasalahkan apakah agama itu dipraktekkan atau enggak. Orang yang mengatakan ini, kemana tadi, kemana dia? Lenyap. Jadi hisbitulen tulen sekarang. Banyak lagi perkataan menghujam, menusuk para ulama ketika diberikan kepada eh, ketika para ulama itu memberikan bimbingan kepada mereka. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita khawatir, kita ketika ada fatwa ulama, kita juga seperti itu. Tanda kita wal billah hilang juga deh. Kita tidak mau terjatuh dalam lubang yang sama. La digul mu'min johrah marrotan. Atau marratain. Tidaklah seorang mukmin berkeinginan untuk masuk lubang dua kali. Sudah tahu lubang? Ini lubang. Tadinya dia jatuh di lubang situ. Ini lubang. Tadi saya jatuh di lubang sini. Ya, jatuh lagi deh. Sudah tahu itu lubang masuk lagi ya salah sendiri. Kamu sudah dapat hidayah Allah yang mahal. Saya tanya, Ikhwan atau kita tanya, hadirin jamaah. Kita kenal salafi ketika kita sudah lahir, Manat ahlu sunnah atau kita sudah berumur. Ada yang lahir terlahirkan salafi diantara kita yang hadir sekarang ini jenggotan yang nah dari lahir langsung kita jadi salafi ada? Gak ada kayaknya ya. Kita kenal salafi manhat alusun sunnah kita berumur. Sebelumnya kita di mana? Kita, masya Allah kita mungkin berada ya di pojok-pojok jalan, entah di mana keberadaan kita. Kita bisa menghitung diri kita sendiri di mana dulu kita. Lantas kita dapat hidayah Allah. Kita dapat hidayah yang mahal ini. Mendapatkan dakwah yang hak ini. Tidak gampang mendapatkan dakwah yang hak ini. Sekian dakwah kita lewati. Lantas kita diposisikan dengan dakwah yang hak. Kemudian kita jual dakwah hidayah yang hak ini. Kita masuk lagi di pojok-pojok jalan tersebut. Wal billah. Dengan sebab kita tidak mau mendapatkan nasihat dan bimbingan para ulama. Para ulama kita memberikan bimbingan. Sebagaimana tadi kita katakan tidak butuh bayaran dari kalian. Tidak ada yang dibayar mereka. untuk kebaikan kita kaum muslimin. Sehingga ketika mereka memberikan bimbingan hormati, hargai, terima. Karena ternyata bimbingan mereka tidak hanya sekedar dengan hawa nafsu, tidak sekedar dengan akal-akalan, ada dalilnya. Ada keterangannya dari salaf. Terima. Kita akan dapati barokah Kita akan dapati barokah dan kita akan dapati kebaikan. Insya Allah Ta'ala. Kita jangan menimbang sesuatu dengan perasaan. Tapi kalau kita menerima fatwa ulama, ini perasaan saya, aduh, dibuat kecewa. Yaitu perasaanmu yang dibawa oleh setan. Karena perasaan kita mesti tunduk kepada agama Allah Subhanahu wa taala mesti tunduk kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Agama harus kita kedepankan. Coba lihat keterangan Ali bin Abi Thalib, "Lau kana dina birra'i la kana asfala khuffin aula an tumsah au ayyumsah." Kalau agama itu dibangun di atas akal kata Ali bin Abi Thalib, maka tentunya yang paling penting untuk diusap ketika kita memakai sepatu dalam keadaan berwudu bukan atasnya tapi apa bawahnya karena bawahnya itu yang memijak bumi memijak kotoran najis dan yang lain bawahnya yang diusap tapi agama ini tidak dibangun di atas ra'yu agama ini dibangun di atas penerimaan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala Dan kita tidak katakan apa yang dikatakan oleh ulama itu wahyu. Tidak sama sekali tidak kita katakan. Tapi kita katakan apa yang dikatakan oleh ulama terbimbing oleh dalil. Terbimbing oleh dalil. Yani tentunya ulama Rabbani. Bukan ulama usuk Lain lagi kalau ulama usuk Terbimbing oleh dalil. Di atas manhaj yang benar kalau kamu ragu, gimana? Saya ragu dengan dengan fatwa ini. Jangan-jangan sampai fatwa ini salah. Keraguanmu tidak berdasar. Ulama yang yang lebih besar darimu, bahkan lebih senior daripada guru-gurumu, menerimanya kok kamu khawatir? Kamu siapa? Seharusnya akan menerima ini ulama yang besar, menerimanya kok kamu khawatir? Tentunya ulama yang besar yang menerima ini melihatnya juga dengan dalil, menimbangnya dengan dalil. Kita tidak mendahulukan perasaan kita, akal kita. Wallahu a'lam bisawab. Dan ketika Ulama membicarakan seseorang tentang bentuk kesalahan dan bentuk penyimpangan. Maka ulama tersebut penuh di atas ketanggung-jawaban terhadap apa yang dia katakan. Penuh dengan data yang konkret. Penuh dengan bukti-bukti yang ada. Sehingga mereka tidaklah asal berfatwa, asal mengeluarkan kalimat dari mulutnya. Karena mereka paham apa yang keluar dari kalimat dari mulutnya berkonsekuensi akan diikuti oleh manusia dan dipertanggungjawabkan di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsallah min ibadihil ulama. Mereka ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya tanggung jawab terhadap umat mereka berkata dan mereka mengerti akibat konsekuensi dari perkataannya. Demikian. Tidak perlu kita bimbang dan ragu. Dan tidak perlu kita memikirkan salah dan enggaknya sudah ada ulama yang membenarkannya. Wallahu a'lam bisawab. Barakah keberkahan kita akan dapatkan insya Allah Taala. Tapi kalau kita meninggalkan, ingat, entah kita ketemunya di mana nanti lain hari. Artinya kalau kita sudah mulai meninggalkan, melecehkan, meremehkan, ingat itu tanda awal bahwa kita tergelincir. Kalaupun nanti kita ketemunya pakai tetap masih pakai jenggot, menunjukkan dia masih beragama, tapi agamanya sudah kurang, agamanya sudah menyimpang. Dari mana kita ketahui? Ini orang pakai lihia tapi dipotong-potong lihianya, sudah dirapikan dengan dia. Ber, ada lihianya tapi dirapikan. Lantas pakai pakaian yang tidak senonoh. Dan itu sering kita ketemu. Tidak, tidak, tidak, tidak disangka ketemu. Loh kok si Fulan begini? Kalau kita menengok, menengok latar belakangnya dahulu, dialah orang yang mencelah, dialah orang yang melecehkan fatwanya ulama seperti itu modelnya. Kita tidak menyangka dia dia seperti itu modelnya. Hati-hati kita Wallahu alam bisawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah sehingga biografi yang ringkas tadi berkenaan dengan Syekh Rabi Hafizahullah taala mudah-mudahan cukup mewakili keterangan yang banyak bahwa beliau sudah sangat paham tentang dakwah di mana di negeri kita ini. Duatnya beliau paham dari orang-orang yang dikenal namanya beliau paham dan beliau juga tidak hanya sekedar memberikan fatwa dan tapi beliau mengarahkan ulama yang lain untuk memberikan bimbingan ke negeri ini mengutus para doa dari murid-muridnya walaupun mungkin apa dia orang Indonesia tapi belajar di sisi beliau lantas pulang seperti asatidah mutakharrijina dari orang-orang mutakharrij dari Jamil Islamiyah yang kalian telah dapatkan manfaatnya dari murid Syekh Rabi yang menyatakan bahwa gurunya adalah Syekh Rabi iktina kuat dengan apa yang ada di sisi Syekh Rabi dari kalangan doa yang mengajarkan kalian wallahu a'lam bisawab demikian lantas kesimpulan yang lain kita jangan sampai tergoyangkan atau tergoyahkan dengan banyaknya subhat yang menggoyangkan manhat kita yang satu ini. Sungguh banyak saudara-saudara kita jatuh di hari ini goyah dia goyah sampai-sampai dalam taraf peremehan dan pelecehan terhadap syekh hafizahullah taala terhadap ulama Wallahu musta'an mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua ke arah yang benar ke arah yang lurus ke arah istiqamah dan kita dijalankan dijalankan di atas agamanya atau ditetapkan di atas agamanya di atas as-sunnah sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah mungkin ini yang dapat kami sampaikan Wallahu a'lam bisawab berkenaan dengan pertemuan kita hari ini. Di sini ada beberapa pertanyaan dan sebelum kami menjawab pertanyaan ini saya mohon maaf nantinya kalau di sana ada hal-hal yang tersampaikan lantas kurang berkenan di sebagian ikhwa dikarenakan apa yang disampaikan tersebut mesti disampaikan mesti dan harus disampaikan. Tapi di sisi sebagian orang kurang berkenan. Namun apa boleh buat kami harus menyampaikannya. Sebagai amanah. Wallahu a'lam bisawab. Amanah ilmiah. Bahwa saat ini tidak ada yang di sini ada pertanyaan. Bahwa saat ini bertanya penanya tidak ada yang namanya tahdir, yang ada hanyalah namimah wal ghibah. Ini pernyataan yang batil dari seorang yang dangkal dan tidak paham terhadap ilmu. Antum belajar kitab Tauhid ya, kawan? Tadi diumumkan ya. Belajar kita tauhid ya. Antum belajar makna la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah bahwa Allah semata-mata yang disembah. Kemudian setelah itu bahwa ilah yang lain yang batil itu tidak pantas untuk disembah. Bukankah begitu? Dan penyeru kepada ilah yang batil adalah musyrikin. Tokohnya diantaranya Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya. Pernyataan ilah yang lain itu batil. Tidak pantas untuk disembah. Tokohnya adalah Abu Jahal, Abu Lahab. Ini tahdir atau bukan tahdir? Ini apa namanya? Ini gibah, namimah atau tahdir? Ini namanya tahdir, tahdir syirk. Kamu mengatakan sunnah wudhu ini demikian. Lawan dari sunnah wudhu apa? Beda atau yang menyelisih sunnah wudhu, Beda dalam wudhu itu demikian, demikian, demikian. Itu apa namanya? Tahdir. Yang mengatakan begini-begini dalam wudhu, yang itu adalah bid'ah, si bulan, si alan. Itu apa namanya? tahzir. Itu bimbingan dalam ilmu fikih ya. Yang satu bimbingan dalam ilmu tauhid dalam semua funun agama Allah didapatkan keterangan keterangan apa? Keterangan agama Allah yang memberikan bimbingan yang benar dan memperingatkan dari apa yang salah memperingatkan dari apa yang salah itulah namanya tahdir Nah kalau tidak ada tahdir boleh syirik dong sekarang ya. Dulu aja syirik itu Ustaz, sekarang boleh. Happy-happy kita dengan syirik. Boleh kan? Tidak ada tahdir karena kalau nanti ada tahdir tidak benar. Kita ngomong tentang syirik itu boleh, ah, syirik itu tidak boleh itu gibah dan namimah. Syirik tidak boleh gibah dan namimah. Mau begitu? Oh, bukan maksud saya seperti itu maksudmu walaupun kamu tidak mengatakan seperti itu. Lisanu halik begitu mengatakannya. Lantas ulama kita sekarang, Masya Allah, yang menghabiskan umurnya. Sampai dikenal sebagai imam jarwat ta'dil, naqid al-batir. Asyik Mukbil rahimahullahu taala dan yang lainnya teman-temannya dari kalangan ulama dan sekarang Asyik Robi yang apa dan yang masih hidup Asyik Robi dan sebelumnya Al Imam Al Albani dan yang lain. Berarti salah dong kalau melakukan tahdir, melakukan namimah dan ghi dan riba. Siapa yang riba? Siapa yang namimah? Ulama. Yang tidak riba kamu aja. Kamu Masya Allah ahli ibadah. Orang yang paling selamat Masya Allah ulama kita tidak selamat ahli apa ahli tahdir, ahli giba wan namimah. Dinukilkan dari asar salaf dinukilkan dari asar salaf mereka sering diantaranya mengatakan ta'alu naktabus naghtab as-sa'ah ayo mari kita bergibah sesaat Pernyataan bergibah sesaat ini maksudnya menceritakan keadaan rawi, orang-orang yang bermasalah. Itu perkataan mereka bukanlah ghibah dan namimah yang dimaksud dengan makna yang jelek. Tapi maksudnya tahzir min babil ghibah yang diperbolehkan dan diperkenankan. Tapi maksud dari pertanyaan ini bukan itu ingin menjatuhkan apa? Tahdir. Bahwa tahdir itu tidak tidak penting sekarang ini. Karena kalaupun tahdir sekarang ini itu namanya gibawan namimah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kalau ini orangnya sudah pernah belajar, butuh belajar lagi. Butuh duduk belajar di pondok mana begitu? Belajar. Kalaupun sudah jadi ustadz Ini tidak apa-apa disebutkan namanya. Hah? Tidak apa-apa ya. Oh iya. Siapakah Ustaz Sofyan Khalid Rurey? Murid Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Sofyan Khalid Rurey bukan Ustaz. bukan ustadz ya paling tidak dia selevel aagim lah pandai retorika aagim kan da, da, bukan ustadz tapi pandai retorika bukan ustadz Sofian Nurai bukan ustadz oh tapi saya sudah punya MP3-nya ustaz kasih saya ya salah sendiri kamu punya bukan ustadz ya hati-hati subhatnya dia hembuskan di MP3 yang apa di rekaman yang kamu dengarkan. Orang ini nasallallahu salama wal afiyah. Kita tidak tahu dari mana asalnya. Kalaupun asalnya katanya ya duduk di Makassar sana, pondok Makassar sana, itu kil waqalah. Kalaupun anggap benar, ya tidak apa-apalah dianggap benar. Tiba-tiba muncul, munculnya luar biasa muncul mencerca dan mencela Syekh Rabi. Kalau seandainya tidak membuat syubhat di telinga antum, saya perdengarkan suaranya. Kebetulan saya rekam di alat saya ini. Omongannya tentang Syekh Rabi. Ketika Asyik Robi mengatakan tentang seseorang yang kita kenal dengan nama Ja'far Umar Talib. Saya sudah nasihati orang ini, yakni Ja'far berkali-kali, tapi saya sudah putus asa dengan menasihatinya karena ternyata dia toh begini. Orang ini mau sok jagoan, Sofyan. Mau menggurui Syekh Robi. Yaitu tadi kita katakan tidak tahu dari mana asal muasalnya, dari mana ilmunya, berani ngomong. Kalau dia itu betul-betul ustadz, bahkan ustadz yang dia ustadzkan, ustadz yang dia ustadzkan, Dulkarnain, Ja'far soleh. Abdul Bar, Abdul Mu'ti dan ustadz yang dia ustazkan itu tidak ada yang ngomong yang berani ngomong seperti omongannya Sofyan Ruwai. Semuanya menjaga diri. Kalau saya ngomong ini, ini bahaya kena keproknya ini lebih parah ini. Ternyata orang ini, saya ngomong Ustaz, saya kan bisa aja kena keprok, nggak apa-apa. Ya memang memang kamu inginnya dikeprok. Akhirnya Sofyan Rurai berbicara tentang Syekh Robi setelah mendapat rekomendasi katanya dari ustadz-ustadz yang dia dia dia hubungi ternyata tidak benar ngomongan Syekh Robi demikian. Maunya membela Syekh Robi, kesannya begitu tapi ternyata dia mencela Syekh Robi. Jadi dia bukan ustadz ya kawan. Muncul lagi orang ini nasallahu alaihi wasallam Kalaupun dia katakan yang satu tadi sudah tobat, tapi tobatnya itu tobat sambel kita katakan. Dan tidak benar orang bertobat seperti itu. Muncul lagi membela dalam hukum karma. Kalau tadi mukmin cukup jatuh satu kali, ini dia mau jatuh tiga kali atau empat kali sehingga dia babak belur betul-betul. Terakhir muncul lagi dalam pembelaan ketika Syekh Robi telah mengeluarkan fatwa tentang dai yang bernama Dzulkarnain, muncul lagi dia memberikan pembelaan. Orang ini betul-betul yang kita katakan tadi tidak cukup jatuh di lubang satu kali. Dia butuh tiga kali. Nanti akan ada muncul empat kali. Sehingga dia nanti banyak sudah. Baru dia rasa, oh ya saya sudah banyak sudah ini. Mukmin tidak gambarannya seperti itu. Jadi Sufyan Rurai bukan ustaz. Ya. Kalian yang menjadikan dia ustaz. Para ustaz salafiyun tidak pernah mengangkat dia sebagai ustaz dan tidak ada pengangkatan sebagai ustaz. Karena retorika saja diangkat sebagai ustaz. Orang ini perlu duduk belajar Katanya dia ke Saudi ya Ustaz. Saudi kerja. TKI. TKI itu apa? Hah? Tenaga karate Indonesia atau apa? Tenaga kerja. Bukan belajar mahasiswa, bukan. Dan di sini katakan nasallallahu salamu al afiyah. Murid Syekh Abdul Muhsin Al Abbad. Tanyakan deh Syekh Abdul Muhsin Al Abbad langsung. Ada muridnya yang namanya Sofyan Rure di Indonesia. Tanyakan langsung aja saya Abdul Muhsin Al-Abbad. Ini orang cuma ngaku-ngaku. Saya punya cerita. Di Makassar dulu, maaf saya karena asalnya dari sana. Di Makassar dulu ada orang yang disebut namanya Ustadz Arif LA. Karena banyak ustadz di sana lulusan Mesir LC, dia bukan dari Mesir dan tidak pernah mondok dan tidak pernah kuliah. Tidak pernah kuliah di kuliah agama. Dia mengangkat dirinya LA. Ketika ditanya, apa itu LA Ustaz? Pokoknya LA itu lebih tinggi dari LC karena ABC katanya. <laughs> ini salah satu dari keanehan orang ini. LA dia maunya. Nak mau LC? Lantas dia mengatakan, saya ini muridnya Syekh bin Bas. Ini keanehannya berikutnya. Syekh bin Bas, Ustaz. Iya. Di mana Ustaz berguru? Dan pokoknya muridnya Syekh bin Bas akhirnya dikejar. Gitu. Iya, saya itu pernah ikut waktu naik haji. Waktu naik haji Syekh bin Bas kebetulan memberikan ceramah umum di di haram, saya ikut duduk. Sehingga saya muridnya Syekh bin Bas. Satu kali duduk di tempatnya Syekh bin Bas, ngaku muridnya Syekh bin Bas. Ini Arif LA, luar biasa ini orang. Ya mungkin gambarannya inilah sama-sama sama dari Makassarnya. Sofian Khalid Rurey ngaku muridnya Abdul Muhsin Al-Abbad. Antum tahu para asatid yang di jamiah yang lulusan jamiah itu tidak pernah menempelkan namanya murid siapa? Abdul Muhsin Al-Abbad pada lantung tanya berapa lama mereka duduk dengan si Abdul Muhsin Al-Abbad tanyain ada yang 4 tahun, ada yang lebih dari 4 tahun, 7 tahun duduk dengan si Abdul Muhsin Al-Abbad tidak pernah mereka lantas memampang namanya saya muridnya siapa? Abdul Muhsin Abbad biasanya orang bodoh seperti itu orang bodoh mau mengangkat dirinya ini supaya saya terkenal ini supaya saya terkenal akhirnya dia pasang dirinya walaupun dengan dengan kebohongan ataupun dengan tipu daya dia pasang murid Abdul Musin Al-Abbad di satu yang lain dia mengaku murid Bapak murid Syekh Saleh Suhaim. Pamflet yang tersebar yang lain mengaku murid Syekh Saleh As-Suhaimi. Pernah kalian dengar? Tidak pernah. Berarti lebih lengkap datanya di saya ya. Syekh Saleh As-Suhaimi. Bayangkan, setelah Syekh Abdul Musim Abad, sekarang Syekh Saleh As-Suhaimi. Kita kalau hanya sekadar duduk di majelis masaih, dengar pengajian umum, lantas tidak mulazamah tamah kepada beliau-beliau kita janganlah mengatakan bahwa kita muridnya apa? Syekh ini, syekh itu. Karena yang seperti itu juga yang lain bisa melakukannya. Allahu a'lam bisawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau mau tahu kebenarannya dia muridnya Abdul Abdul Muhsin Al-Abbad tanyain kepada Abdul Muhsin Al-Abbad. Tanyain Nanti mungkin, ya Ustaz, Anda muridnya saya mukbir Papa betul muridnya saya Mukbil? tanya saya mukbir Tapi beliau sudah meninggal. Perkataannya masih ada. Semua yang duduk dengan saya di mahat ini, belajar dengan saya, menimba ilmu dengan saya, murid-murid saya. Bukan kalimat zur. Tapi itu pun kami tidak tidak tidak tidak membanggakan, tidak menjadikan satu kebanggaan yang seperti seperti itu. Kita ingin mengajarkan ilmu tanpa embel-embel seperti itu. Kita mempelajari ilmu tanpa embel-embel seperti itu. Apalagi diinginkan untuk menarik manusia berkamuflase. Allahu taala a'lam bisa. Dan perlu kalian ketahui, Sofyan Khalid Rurey ini membuat keributan dan kerusuhan dakwah di kampung laut. Ketika kaum muslimin lagi semangat ketika kaum muslimin dan sebagian orang yang ingin berislam lagi semangat-semangatnya mengenal dan mau masuk ke dalam Islam ini membuat keributan. Siapa? Sofyan Khalid Rurey bukan ustadz. Kalau kalian sudah punya kasetnya ya dibuang. Kalau kalian punya uh, karena bahaya, saya khawatir dia memberikan subhat kepada kalian dan banyak subhatnya belum kita tahu karena kita nggak mendengarkannya. Yang kita dengarkan beberapa subhat itu sudah mencukupi bagi kita itu subhat. Apakah penyimpangan Dulkarnain sehingga muncul tahdir dari Syekh Robi ini Masya Allah bisa menjadi majelis daurah yang ke besok dan besoknya lagi nantinya kalau keterangan ini kita terangkan. Tapi anak cukup dengan beberapa menit atau satu menit kalian dengarkan ceramah audio muhabarah Al Ustadz Lukman Ba Abdu terakhir diteliti dosa-dosa terhadap ilmu dan ulama. Itu diterangkan. Kenapa Syekh Robi itu ngomong begini? Maksudnya seperti ini. Maksudnya seperti ini dengan kenyataan dan keadaan yang didapatkan di lapangan. Kalian dengarkan. Insya Allah Ta'ala lengkap. Nggak usah lagi kita terangkan. Kita akan membutuhkan majelis yang panjang dan mungkin tidak selengkap dengan beliau keterangannya. Bagaimana menyikapi orang-orang yang membelanya dan malah menuduh Syekh Robi hanya mendengar berita dusta berkaitan dengan diri Zulkarnain itu berarti kamu melukai manhat yang hak yang telah kita yang telah kita terangkan tadi. Orang-orang ini melukai manhat dan mau melenyapkan manhat yang kita terangkan tadi dari manhaj ahlu sunnah bersama dengan akad akabir. Asyik ah, Robi, dari mana sejarahnya kamu mengatakan menerima berita dusta? Dari mana sejarahnya? Beliau alhamdulillah tidak pernah menerima berita dusta. Beliau orang yang paling teliti dan paling berhati-hati terhadap berita melebihi kita semua. Melebihi kita semua yang yang yang di sini dan berbicara seperti pembicaraan ini. Beliau di atas ketelitian dan kehati-hatian. Dulkarnain dikenal dan sudah dipahami oleh Syarobi sebelum kalian mengenal Dulkarnain. Saya katakan kepada yang mengatakan ini, berapa lama Anda mengenal Zulkarnain? Berapa lama? Oh, saya kenal Ustaz tahun-tahun uh, eh, setelah pulang dari Yaman. Ya, tadi malam saya sudah katakan setelah pulang dari Yaman ini ini doa ini setelah pulang dari Yaman. Panjang seperti Ba'dal Isya. Kapan kita ketemuannya Ba'dal Isya? Ba'dal Isya. Jam 8 Mbak Isya, jam 9 Mbak Isya, jam 10 Mbak Isya, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam jam 4 mau masuk subuh. Ba'dal Isya. Ketemunya kapan? Ba'dal Isya. Kapan kamu ketemu? Eh, tahunya Zulkarnain setelah pulang dari Yaman. Masya Allah, doa ini. Setelah pulang dari Yaman ini doa. Kata orang Jawa, panjang. Iya. Syekh Robi sebelum pulang dari Yaman sudah mengenal Zulkarnain. Sudah mengenal Zulkarnain. Wallahu a'lam bishawab. Tingkah lakunya, tindak tanduknya sudah dikenal oleh Syekh Robi. Bukan hanya hanya semata-mata Laporan yang seperti tuduhan bukan. Beliau menjalani langsung. Terakhir beliau dapat tidur Karnain di Jalsa Makkah. Setengah, eh, satu setengah tahun kurang lebih yang lalu. Iya. Satu setengah tahun yang lalu. Beliau dapat tidur Langsung didengarkan omongan Sidul Karnain. Dan sebelum-sebelumnya sudah paham karena karnain diketahui keadaannya pulang balik ke Saudi, Indonesia Saudi sebelumnya. Dan banyak orang-orang yang di sekitar Zulkarnain dari kalangan Masai yang juga mempertanyakan bagaimana Zulkarnain ini didapatkan demikian dan demikian. Di antaranya Syekh Hani bin Brik. Jadi bukan berita dusta ya ikhwah. Asyik tidak menerima berita dusta. Wallahu alam bisawab. Hati-hati. Ini tuduhan yang nantinya akan diperadabkan kepadamu di hari kiamat nanti, di hari akhir nanti. Sehingga beliau menghukumi Zulkarnain benar adanya. Tidak dengan berita dusta. Dan jangan kalian mengatakan dari kami para duat Indonesia, kami tidak melaporkan ke Serobi. Serobi paham Pak, langsung siapa main. Walhamdulillah. Demikian. Jadi silakan antum melihat kaset atau apa-apa eh, mendengarkan kaset Al-Ustaz Lukman Ba'abdu tentang keterangan bentuk penyimpangan penyimpangannya Karnain dan Asyih tidak mendengarkan berita-berita dusta. Dan sebagai tambahan, Alhamdulillah kita berdakwah di Indonesia bukan untuk menang-menangan kalah-kalahan, bukan. Kalau untuk itu kita jadi pemain tinju aja. Menang kalah urusan kita. Kita bukan menang-menangan kalah. Kita berdakwah, kita berjalan di atas agama ini tujuannya untuk menjunjung tinggi agama ini. Agama ini lebih utama dari segalanya. Dari diri kita, keluarga kita dan yang lainnya. Agama ini. Jadi bukan untuk kalah menang. Kalaupun ada keterangan-keterangan yang menunjukkan penyimpangan jalan, kesesatan jalan, itu bukan kalah menang. Tapi itu diinginkan agar agama ini benar-benar murni agama Allah. Bukan agama seseorang, tapi agama murni agamanya Allah. Bersih sehingga apa yang mengotorinya lenyap, musnah dari segala macam kotoran, syirik, bid'ah, hawa nafsu, kemungkaran dan yang lainnya. Pembicaraan terhadap mereka orang-orang yang menyimpang dan sesat itu adalah agama Allah yang sudah kita katakan tadi. Eh, Syekh Robi berbicara tentang seseorang bukan hanya Zulkarnain. Pendahulunya banyak yang dibicarakan oleh Syekh Lebi. Karena agama Allah dan perjalanan waktu tidak sedikit. Ada di antara kita yang belum lahir. Beliau sudah melihat keberadaan orang yang kita cintai tersebut sampai pada akhirnya menyimpang. kepada Syekh Ali misalnya Ali Hasan bin Halabi apa Ali Ali bin Hasan Al Halabi Ali Ibnu Al Hasan Al Halabi itu itu Syekh Robi menjalani beberapa tahun namanya puluhan tahun melihat kesesatan dan penyimpangan orang ini sampai pada akhirnya beliau mentahdir terhadap Ali Hasan itu pun yang mentahdir yang pertama kali dengan sorohatan menyebut di majlis-majlis. Kita dengarkan Syekh Ahmad siapa? Ahmad Al-Bazmul. Ahmad Ibnu Umar Al-Bazmul. Baru kemudian keluar peringatan dari Syekh Rabi. Setelah sekian lama Syekh Rabi. Ali Hasan saja umurnya belum lahir, Syekh Robi sudah jadi alim kibar. Ali Hasan belum lahir loh. Syekh Robi sudah jadi dai. Sekarang Syekh Ali Hasan kelihatan jenggotnya apa? Putih kan? Belum lahir, Syekh Robi sudah jadi dai. Jadi ya ikhwan perjalanan lama karena menjaga agama Allah bukan karena semata-mata ingin dikenal, ingin ngomong, ingin berbicara, ingin menduduki kedudukan bukan. Beliau tidak ada maksud dan tujuan seperti itu karena agama Allah tabaraka wa taala. Termasuk yang kita dengarkan Dzulkarnain. Karena agama Allah. demikian sehingga Tentunya bagi mereka yang menyebarkan subhat ini untuk bertobat, kalau ingin selamat, kalau tidak ingin selamat, lihat saja ceritanya seperti yang tadi kita katakan, kita nanti entah bertemu kalau kita diselamatkan semua oleh Allah, kita ah, nantinya akan ketemu Anda di pojok-pojok jalan kembali sebagaimana seperti dahulu Anda. Karena mencela ulama berakibat fatal. Karenanya para ulama mengatakan luhumul ulama masmumah. Ulama itu kalau kita cela itu berbahaya akan mengenai kita dan akan menjadi alat seperti bumerang yang kita lemparkan kembali menimpa kita. Wallahu a'lam bissawab Saya tambahkan, ada lagi yang mengatakan, saya tambahkan ini, sengaja saya tambahkan karena ini kurang lengkap. Subhatnya kurang lengkap. Ada lagi yang mengatakan Syekh Robi itu kan bukan gurunya Zulkarnain. Jadi kalau Syekh Robi itu tidak pantas mentahdir Zulkarnain. Yang pantas mentahdir Zulkarnain itu Syekh Fauzan karena Syekh Fauzan gurunya gurunya Zulkarnain ini subhat batil diambil dari setan. Diambil dari setan. Kenapa? Karena dengan subhat ini akan meruntuhkan tahdir peringatan ulama kepada yang bukan murid. Jaham ibnu Sofwan muridnya kita atau <laughs> bukan? Hah? Jaham ibnu Sofwan pendiri Jahmiyah. Muridnya kita ada yang merasa murid uh, gurunya jaham di sini. Gurunya jaham loh, bukan muridnya jaham. Gurunya jaham. Ada yang merasa? Enggak ada yang merasa. Ada yang mengatakan amit-amit jadi gurunya Jaham bin Sofwan. Jaham bin Sofwan ini jahmia. Bukan murid kita. Karena bukan murid kita, jangan kita mentahdir siapa? Jaham. Oi, kamu bukan gurunya. Ini syubhat dari setan. Diambil dari setan. Anggaplah dia anggaplah kamu katakan demikian. Dia bukan gurunya. Tapi Dulkarnain ngaku guru loh. Dulkarnain ngaku gurunya. Siapa? Syekh Robi. Ah masa? Anda yang belum membaca tulisannya Dulkarnain dalam memberikan subhat Terima kasihnya dan syukurnya kepada Syekh Robi. Dia mengatakan saya bersyukur kepada guru kami Syekh Robi. Sekarang yang benar mana? Anda yang mengatakan itu bukan gurunya Syekh Robi atau gurumu Zulkarnain yang mengatakan gurunya Syekh Robi? Yang mana pendusta ini? Ya tinggal pilih hadirin. Yang mana pendusta silahkan memilih. Ini subat Nasallallahu salamat wal afiyah ini gara-gara hilangnya manhaj tadi. Lenyapnya manhaj yang kita sekarang bicarakan ini selalu bersama para ulama. Nasallallahu salamat wal afiyah. Dan kalau itu datang dari guru-guru mereka, maka guru-guru mereka tidak pantas untuk kita belajar dengan mereka. Subatnya sudah separah itu. Nas'alullah as-salamata wal afiyah sehingga yang benar tahdir kepada siapa saja. Tahdir kepada siapa saja. Tidak ada kaedah harus guru yang mentahdir. Tahdir kepada siapa saja. Walaupun juga boleh. Tentunya kalau guru mengetahui kesalahan, dia mentahdir. Karena bab tahdir kepada siapa saja yang mengetahui kesalahan, siapa saja yang mengetahui kemungkaran, untuk mentahdir. Demikian wallahu a'lam bisawab. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ini yang bisa kami sampaikan di sini. Mohon maaf. Masih ada pertanyaannya? Sudah. Baik. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan di sana dan ada pertanyaan belum terjawab. Mudah-mudahan dijawab dengan asatid yang lainnya. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.